嗯。 Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, 956 Bintang Tenggara, Semangat Musik Indonesia. Selamat pagi sahabat Bintang, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Arlan, akan menemani Anda jam 9 pagi sampai jam 10 nanti untuk mendengarkan kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk hari ini tepatnya Rabu 4 Juni 2014 sudah memasuki seri yang ke-407 dan 408 di episode yang ke-14 ini dengan judul Raja Kalacaka. Bagaimanakah keseruan ceritanya sahabat bintang? Nah, kita simak sama-sama. Saya Arlan Hartono. Selamat mengikuti jalannya cerita. Musik Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <laughs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacaka. Dalam seri ke-407 ini, dengan para pemain, Ivon Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Elias sebagai Kiai Pranowo, Eli Burhan sebagai Nyai Pranowo, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawe, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Diki dan Eni sebagai penduduk, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml meter per hektar per satu kali aplikasi lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam padi saya bebas penggerek tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya mantap memang hebat itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino petani pengguna Prevator ah, itu baru petani maju ah. Prevator hasil sempurna inspirasi bagi semua Dan berlangsunglah pertempuran itu dengan dahsyatnya. Pinaka yang menggendong Palameswara melayani pandang Joko Prahoro dengan sebaik-baiknya. Sementara Brahmana Loh Gawe dengan tenang mampu melayani beberapa terjangan endang rudati yang terus mengalir dengan ganas disertai umpatan-umpatan yang ada kalanya sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita. Dan betapa cemasnya Kiai dan Nyai Pranowo. Pertempuran. Mereka bertempurnya, Nyai. Siapa yang bertempur, Kiai? Jelas Nini Pinaka dan Kisana Brahmana Lokawe. Mereka yang bertempur. Nampaknya dengan orang-orang yang menginginkan kematian bayi itu. Jagat Dewa Batara. Apa kesalahan ini Pinaka, Kiai? Apa kesalahan bayi itu sehingga harus dibunuh? Entah, Nyai. Yang jelas, beruntunglah kita yang urung membawa lari bayi itu jika itu terjadi, kita akan terlibat. Dan mungkin yang dikatakan oleh Nini Pinaka tadi itu benar. Kita bisa dibunuh orang. Uh, lalu apa yang kita lakukan, Kiai? Oh, kita berdoa saja. Meminta kepada kamu Rahim Hyang Murping mati, Semoga melindungi mereka. Oh, Gusti Pangeran, apa kesalahan bayi itu hingga harus mengalami keadaan seperti itu? Wah. Maka pecahlah ketenangan desa yang berada di tepi pantai. Suara teriakan-teriakan yang bertempur mengadu nyawa, serta kemerencing beradunya pedang, telah membangunkan penghuni beberapa rumah yang letaknya dekat dengan tempat terjadinya perang tanding. mana? Kami. Hah? Apa? kan sudah. Apa lagi? Terus, ngomong apa kok ini? Dengarkan itu, Pak Nek. Itu suara apa? Kena suara ombak ngono saya. Wah, telingamu itu benar-benar budak, Pak Nek. Dengarkan kok Bukan suara ombak itu yang aku maksud. Tetapi suara yang lain, orang berkelahi. Hah? orang berkelahi? Dengarkan, iya kan? Uh, iya, kau, kau benar. Itu suara orang bertempur. Lalu, siapa yang berkelahi itu, Pak Le? Oh, arahnya seperti dari rumah kakak Pranowo. Iya, iya betul dari sana. Eh, padahal dalam beberapa hari ini kakak Pranowo sedang menerima tamu Brahmana dan perempuan yang memiliki bayi. Apakah mereka itu yang sedang berkelahi? Masa beramak berkelahi? Ya, siapa tahu. Eh, kau mau kemana? Ah, aku mau melihat. Pus, salah-salah kau malah bisa dibunuh oleh orang-orang yang sedang berkelahi itu, Pak Pane. Apa oh, iya? Jangan keluar, di sini saja denganku. dan pertempuran yang berlangsung meningkat semakin ganas dengan tatak tanggon Trengginas. Pinaka yang meski menggendong anaknya, mampu melayani lawannya demikian juga dengan Brahmana Gawe yang selama ini menemani dan melindungi Pinaka. Dengan tenang namun meyakinkan mampu melawan sepak terjang Endang Rudati yang terus menyerang bagaikan prahara atau ombak yang susul menyusul tiada habis-habisnya. Hingga akhirnya Endang Rudati merasa tidak telaten lagi. Pengikut umat Durga itu segera melompat jauh ke belakang mengambil jarak. Dan segera disusul pula oleh Joko Prahor yang juga segera mengambil jarak. Apa yang akan kalian lakukan? Kau harus menurut segala perintahku. Oh, kau bermaksud menggunakan gendam yang bisa dipergunakan untuk mempengaruhi perasaan orang lain? Hmm. Baik, silahkan. Setelah menaloh kawedan pinaka swasti ratu, kemudian saling mendekat dan berdiri berdampingan. Sementara Joko Prahoro dan istrinya memandang lawan-lawannya dengan pandangan mata marah. Mereka berkomat kamit mengucapkan japa mantra. Dan karena mengadu olah kanuragan mereka tidak berhasil, maka mereka menempuh cara lain. Rupanya mereka akan menggunakan ilmu gendam, Bapak. Ilmu yang bisa digunakan untuk mempengaruhi pikiran orang lain ilmu sihir. Iya, itu memang pekerjaan mereka. Menjerumuskan orang-orang baik menjadi tidak baik, Nyai. Bapak siap menghadapinya? Aku akan mencoba menghadapinya. Bagaimana denganmu? Aku akan menyiapkan sebuah cara untuk mematahkan pengaruh itu, Bapak. Aku sudah siap. Aku sudah siap. Nah, orang-orang pemuja Uma Durga, kami sudah siap. Kalian mau apa? mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kedua kakinya kukuh berdiri tegak di atas tanah. Tangan kirinya erat memeluk Parameswara. Demikian pula dengan Brahmana Gawe. Dengan pandangan mata yang tenang dan sejuk, dia menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Endang Rudati. pertimbangkan sekali lagi sebelum kalian akan mengalami nasib yang buruk. <laughs> Kau yang rupanya justru ragu-ragu. Hmm? Ayo, gunakan ilmu sihirmu itu. Aku sudah siap menghadapinya. Huh, sombong sekali kau. Baik. Wahai kekuasaan yang Batari Durga, hukumlah kelancangan orang ini orang yang berani menghinamu. Pandang mataku orang tua sombong. Ayo, pandang mataku. Tatap mataku. Ya, tataplah mataku. <laughs> Aku sudah menatap matamu. Aku rasa aku tidak akan menghindari apalagi. Oh, kau berada dalam kekuasaanku. Kau berada dalam kekuasaanku. Ayo, kau berlutut. Ya, kau berlutut. Kau tidak bisa menolak. Lakukan perintahku. Cepat, kau berlutut. Sayang sekali. Aku tidak mau melakukan perintahmu yang itu. Hmm? Aku tidak akan berlutut di hadapan pengikut Batari Durga. Lakukan perintahku. Ayo, lakukan perintahku. Berlutut kau. Berlutut kataku. Bukan aku yang harus berlutut. Tetapi kau. Kaulah yang harus berlutut. Berlutut. Kaulah yang harus berlutut. Kaulah yang harus berlutut. Berlututlah kau. Tidak. Kau sebaiknya yang berlutut dan jangan menolak. Mas, aku pinjam power banknya dong. Pinjam pinjam. Makanya dong beli Bestindo. Kalah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas cas, baterai, power bank, dompet HP, semua Bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Oh, pelit! Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestindo di Waystore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak, atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Ternyata Brahmana Loh Gawe mampu tegar menghadapi pengaruh magis dari perintah Endang Rudati yang tersalur berdasarkan ilmu gendam, ilmu hitam yang menyerang langsung pusat kendali pikiran, mampu mempengaruhi dan kemudian mengendalikannya. Nampaknya Endang Rudati lupa bahwa yang dihadapinya adalah Loh Gawe, seorang Brahmana yang sudah barang tentu buntas ingkauruh kajiwan. Bahkan yang kemudian mengejutkan Endang Rudati adalah Brahmana Loh yang kemudian justru berusaha mempengaruhi cara berpikirnya. Kaulah yang harus berlutut, Nyai. Kaulah yang harus menghormati aku. Kau yang harus berlutut. Ayo, laksanakan perintahku. Berlututlah. Berlutut. Gila. Bagaimana bisa begini? Ayo, Nyai. Kaulah yang harus berlutut. Jangan menunggu terlampau lama. Cepat berlutut. Rudati, Endang Rudati. Berlututlah, Nyai. Kau tidak akan melawan, bukan? I, i, iya, aku akan berlutut. Iya! iya. Yang terjadi adalah dalam waktu yang sangat singkat, Joko Prahoro yang kemudian melihat Endang Rudati justru berhasil dikuasai oleh Brahmana Lohgawe, segera membanting sebuah benda yang berada di dalam genggaman tangannya. Benda itu meledak dan menimbulkan asap keputih-putihan yang kemudian menutupi pandangan Brahmana Lohgawe terhadap Endang Rudati. Dan sesaat kemudian, ketika asap itu biar karena dibusai angin, Pinaka melihat kedua lawannya sudah lenyap tidak ketahuan rimpanya. Akan tetapi mereka akan tetap membayang-bayangi kita, Nyai. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Karena tempat ini sudah tidak aman. Ah, Kiai Pranowo dan Nyai Pranowo harus juga meninggalkan desa ini, Bapak. Kasihan jika mereka dan juga penduduk desa ini mengalami bencana oleh perbuatan Uma Durga karena kita. Benar. Mari, Nyai. ini sudah tidak aman. Aku minta maaf, Kiai dan Biung. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Aku sarankan agar Biung berdua juga meninggalkan tempat ini. Mereka yang sedang memburu anakku tentu tidak akan mengampuni orang yang sudah memberikan tumpangan. Uh, lalu bagaimana dengan kami? Biung masih mempunyai keluarga? Ada di tempuran. Pergilah ke keluarga Biung itu untuk sementara waktu Barang dua bulan, tiga bulan, Biung dan Kiai boleh datang lagi kemari. Tetapi tentunya lebih lama akan lebih baik. Sebenarnya siapakah mereka? Orang-orang yang memburu itu. Apa kesalahanmu? Juga kesalahan anakmu. Sehingga harus diburu-buru dan akan dibunuh. Jika aku ceritakan, membutuhkan waktu banyak. Dan mungkin mereka akan kembali lagi kemari. Cepatlah, segera kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah, Kiai dan Nyai Pranowo segera mempersiapkan diri. Brahmanaloh gawe segera memasang kuda pada dokar, dan dalam kesempatan yang masih tersisa, dia memberitahu para tetangga yang tidak seberapa banyak di tepi pantai itu untuk segera mengungsi. Dan ketika segalanya telah siap, maka dokar itu telah berderap kencang ke arah timur. empuknya yang kemudian merangsang kuda sepasang itu berlari semakin kencang. Hingga kemudian mereka sampai pada sebuah pertigaan. Brahmana Loh gawe segera menarik kendali kudanya. Mengapa berhenti, Bapak? Hmm. Di sini kita bisa meninggalkan jejak, Nyai. Maksud Bapak? Oh, kita mengambil jalan ke kiri dengan jalan kaki. Sementara biarlah dokar ini ke kanan. Baik, Bapak. Waktu kemudian terus bergerak ke arah saat pagi. Lamat-lamat di timur di atas garis cakrawala laut, semburat berwarna merah keemasan. manaloh kami memberikan kesempatan kepada Pinaka untuk beristirahat sejenak. Pinaka segera menyusui bayinya hingga puas dan kemudian bahkan tidur lelap. Brahmanaloh gawe kaget ketika melihat mata Pinaka berkaca-kaca. Ada apa, Nyai? Nampaknya ada sesuatu yang membuatmu sedih. Ah. Katakan, Nyai, apa yang membuat hatimu sedih? Kapan aku bisa merasakan ketenangan hidup, Bapak? Tiba-tiba aku menyadari siapa aku sekarang. Aku tidak lebih dari buronan. Perempuan sakti itu memburuku kemanapun aku pergi. Hmm, ah. Semula aku mengangankan, aku akan tinggal di Paralingga, menempati rumah mendiang Paman Biku Dewa Hastu, bersembunyi di sana, membesarkan para mesuara dengan tenang, aman dan damai. Namun sekarang aku bertanya, Adakah tempat yang aman itu? Uma Durga mampu melihat di mana aku berada. Mungkin ia sekedar mengheningkan cipta, dan apa yang dilakukannya itu sudah cukup untuk mengetahui di mana para meswara berada. Oh, apakah aku harus seperti ini terus-menerus, Bapak Lokawe? Nyai, jangan cepat putus asa. Lihatlah anakmu yang tidur lelap dengan tenang dan damai itu. Oh. Apakah Nyai akan ingkar dari tanggung jawab untuk melindunginya? Hmm. Suara, anakku, Mengapa harus kau yang dihinggapi oleh takdir itu? Para Beswara alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, probiotik. Baca aturan pakai. Binakai yang bersandar di dinding tebing kecil, yang di atasnya banyak ditumbuhi semak liar itu, kemudian bangkit berdiri tegak. Matanya yang basah memandang ke arah matahari, yang semburat merah di langit timur, seolah menantang. Hai matahari, apa yang akan kau lakukan terhadap anakku? Hadapilah aku. Brahmanaloh gawe kemudian bergegas berjalan mengikuti Pinaka. Sementara waktu terus bergerak, pagi merambat menjadi siang. Sang waktu pula yang telah mengantarkan Pinaka dan Brahmanaloh gawe semakin mendekati tempat yang dituju. Ada apa, Nyai? Rupanya kita telah sampai, Bapak. Lihat, bukit yang sedikit menonjol di selatan itu. Aku mengenalinya. Dan, ah ya, bentuk pantai yang melengkung di sana itu. Aku juga sudah pernah ke sana. Benar, tempat ini memang para lingga. Di sana ada beberapa rumah, Bapak. Mari kita percepat. Suara? Kenapa menangis? Pinaka segera berhenti. Dia bermaksud menyusui anaknya. Tetapi ternyata bayi itu tidak mau. Belajar dari apa yang pernah terjadi, Pinaka tiba-tiba merasa curiga. Tangis para meswara bisa diartikan sebagai pertanda adanya bahaya. sesuatu yang tidak wajar lagi. Apakah karena ia ingin menyusunya? Tidak, Bapak. Dia tidak mau. Nampaknya ini sebuah firasat yang buruk, Bapak. Iya, nampaknya begitu. Tetapi firasat apa? Bayi itu semakin rewel, membuat Pinaka semakin cemas pula. Brahmanaloh Gawi menebarkan pandangan matanya dengan seksama, seperti berhubungan dengan kegelisahan bayi itu. Mendung yang tebal sekali melintas dari arah selatan ke laut, dan ternyata langit di selatan gelap gulita, dan langit di utara terang benderang. Namun Brahmanaloh Gawe tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Oh, ah, cup, cup saya. Cup, jangan kau buat ibu menjadi kebingungan para meswara. Diamlah. Supaya tidak merepotkan, berikan saja bayi itu kepadaku. Oh, Uma Durga. <laughs> Betapa menyenangkan sekali. Sungguh sangat menyenangkan sekali pertemuan ini. Bagaimana kabarmu perempuan cantik? Kau baik-baik saja? Dan sudah siapkah kau untuk kehilangan bayimu? <laughs> Sebaiknya cepat berikan saja bayimu itu. Persetan denganmu, Uma Durga. Pergi kau. <laughs> Pergi? Berbaik hati menuruti permintaanmu? Oh, kau enak sekali. Kaulah yang menjadi penghalangku. Aku tidak mungkin melupakan apa yang telah kau perbuat di Candi Swambara Budura. Kau telah menggagalkan usahaku untuk menghancurkan candi itu. Dan aku tidak mungkin memaafkan pula atas apa yang telah kau perbuat di Pasetran. <laughs> Betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu sekarang. Setelah bayimu lahir, aku yakin Kekuatan dahsyat yang kau miliki itu telah lenyap. Kekuatan itu sekarang lahir bersama bayimu. Tetapi, apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Hmm? Ada apa kakek tua? Untuk apa kau harus mengumbar angkara murka? Memanjakan nafsu amarahmu. hmm. <laughs> Sebaiknya jangan ganggu Nyai Pinaka dan anaknya. Tidak bisa. Bayi itu harus mati. Ia adalah musuh bebuyutanku yang mencoba menyusulku lahir kembali ke dunia ini. Dan aku tidak akan membiarkannya menjadi perintang cita-citaku. Berikan bayi itu kepadaku. Aku akan menyempurnakan kematiannya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan perbuatanmu, Uma Durga. Aku akan mengorbankan nyawaku untuk melindungi anakku. Kau boleh melangkahi mayatku lebih dulu sebelum menjamah para mesuara. Oh, para mesuara. Jadi anakmu itu para mesuara. Hmm, sebuah nama yang baik. Pujangga Maharsi Sangsari yang menitis kembali ke dunia, kau beri nama Parameswara. Sayang, ia tidak bisa berumur panjang. Pergi kau, Madurga. Berikan bayimu itu kepadaku. Eh, itu kan Dinda kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ish. Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dapatkan teh manggata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. dan mendung tebal yang berarak dari langit selatan semakin menebal ke arah utara petir yang kemudian meledak seolah ikut menentukan warna persoalan yang sedang terjadi namun Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Gawe tidak akan membiarkan bayi itu lepas dan berada dalam cengkraman bahaya. Pinaka telah mencabut pedangnya, dan Brahmana Lohkawe juga terpaksa menyingsingkan jubahnya. Uma Durga tersenyum menyaksikan ulah dua orang yang diyakini akan menjadi korbannya. Namun sementara itu, ada sesuatu yang tidak lumrah terjadi. Para meswara sudah tidak menangis lagi, Para Mesyuarat bagaikan mengetahui kesulitan yang dialami oleh ibunya. Dan tanpa setahu siapapun, dari telapak tangan kanannya mengepul asap keputih-putihan yang semula hanya lamat-lamat saja, namun semakin lama semakin banyak dan menebar seolah menjadi pelindung atas mereka bertiga. Umat Durga jadi terkejut itu, ha? Bapak, apa yang terjadi? Entah, Nyai. Aku tidak tahu. Dari mana asal kabut tipis itu, Bapak? Aku tidak tahu, Nyai. Mungkin perbuatan Uma Durga untuk menguasai kita. Tapi dia justru menjadi kebingungan. Aneh. Benar-benar aneh. Keparat! Apa yang kau lakukan itu, ha? Kau mencoba melindungi diri? Baik. <laughs> Jangan harap kau akan mampu melindungi diri dari tanganku. para bandari benar-benar terperanjat bukan alang kepalang dia yang semula merasa serangannya pasti akan membentur sasaran dan dirasa telah cukup untuk menghajar Pinaka yang berada di dalam lindungan kabut aneh, menemukan kenyataan seolah kabut itu telah menelan serangannya. Serangan itu seolah tertuju pada ruang kosong tanpa dasar. Gila! Apa yang kau lakukan itu? Bapak, Apakah Bapak telah menemukan sesuatu? Tidak, Nyai. Aku tidak melakukan apa-apa. Ada kabut aneh yang melindungi kita, Bapak. Nampaknya ada seseorang yang menolong kita. Oh, tunggu. Bagaimana, Bapak? Anakmu, Nyai. Hah? Ya, rupanya anakmu yang telah melakukannya, Nyai. Oh, para meswara. Anakku yang melakukan? Oh, iya, benar, Bapak. Lihat lapang tangan kanannya. Atif bin benar-benar melonjak gembira. Dia tidak menyangka bahwa demikianlah yang terjadi. Sementara umat Durga para bandari yang kemudian menjadi sangat marah bukan alang kepalang segera melepas ikat kepalanya. Dan sebuah mata aneh, mata yang tidak lumrah karena terletak di kening itu pun melek. Umat Durga siap menyerang kembali. melindungi diri dari tanganku. Kalian semuanya adalah kerikil-kerikil memuakkan yang selalu mengganggu langkah kakiku. Maka kinilah saatnya kalian semuanya akan kulebur menjadi abu terjadi adalah benar-benar sebuah benturan yang luar biasa. Sebuah berkas cahaya melesat dari mata umat Durga para bandari, menerobos kabut tebal yang melindungi Pinaka dan Brahmana loh gawe. Kabut itu bagaikan teraduk dan kemudian bubar ditiup angin. Namun Pinaka dan Brahmana loh gawe yang berada di dalam lindungan kabut itu tidak mengalami apa-apa. Inaka kemudian menjadi cemas ketika umat Durga telah menyiapkan serangan berikutnya. Mampuslah kalian bertiga. Tidak ada siapapun yang akan menghambatku. Mampus kalian bertiga. Tetapi umat Durga terperanjat ketika melihat kabut aneh itu telah terbentuk kembali. Kurang ajar. Apa yang sedang kalian lakukan itu? Hmm. Hmm. Rupanya anakmu mencoba melawanku, ya? Bukan main. pasti bayi tetapi sudah merepotkan. Apalagi kalau nanti sudah menjadi orang. Tentu akan semakin merepotkan. Jangan sekali-kali kau mencoba melecehkan rumah Durga. Hiya! Dan apa yang telah terjadi terulang kembali. Seleret sinar yang berkekuatan sangat dahsyat melesat dari mata ketiga umat Durga, menerobos masuk ke dalam pekat kabut yang melindungi Pinaka dan Brahmana Lokgawe, serta para mesuara, membuyarkan kabut-kabut aneh itu. Tetapi sejenak kemudian kabut itu terbentuk kembali. panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok iki piye walah <laughs> makanya pakai privaton mau ada sundep dan belok seperti apapun padi saya tetap tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya penuh bapak lihat sendiri kan loh saya sudah pakai privaton no. dosisnya bagaimana ya sesuai petunjuknya 500 ml per hektar per satu kali aplikasi toh lah iya dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi jadi kalau lahan bapak 2 hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu bagi petani maju. Hasil sempurna dengan dosis sempurna. Hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per 1 hektar per 1 kali aplikasi loh. Gila, berdebah, gila. Baik, ayo kita ulangi sekali lagi. Siapakah yang akan menang? Uma Durga para bandari atau seorang bayi? Memalukan kalau kau menang, Uma Durga. Karena yang kau hadapi hanya seorang bayi. Siapa kau? Aku, kami suara. Umat Durga para Bandari terkejut karena dia tidak mendengar kehadiran pemuda itu. Namun yang lebih terkejut lagi adalah Binaka Swasti Ratu dia benar-benar tersentak dan hatinya bergemuruh. Umat Durga Parapan dari telah menyiapkan serangan berikutnya. Dia berusaha menggempur Pinaka yang menggendong anaknya. Bersama Brahmana Loh Gawe yang telah dilindungi oleh kabut yang telah terbentuk kembali. Umat Durga mencoba untuk mengulangi serangannya, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran Kamaswara. Kehadiran lelaki muda itu mengejutkannya karena seolah muncul begitu saja. Kau? Sudah aku katakan namaku Kameswara. Dan aku telah menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mencarimu, Umat Durga. Kau menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencariku? Benarkah demikian? Iya. Untuk apa? Aku merasa terpanggil untuk ikut memusnahkanmu. Oh, <laughs> suara anakku. Lihat, Ger. Lihatlah pemuda tampan itu. Ia bapakmu. Ia yang berhak kau panggil ayah. Ia penyebab kelahiranmu ke dunia ini. Sebenarnya ia adikku para Meswara, Tapi jangan karena itu kau menyalahkan ibu. Ibu waktu itu tidak tahu kalau pemuda itu adik ibu sendiri. Kami suara. Kak Baswara. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana Kak Baswara. Anakku para Meswara. Ibu bingung, Ger. Maka swasti ratu mendekap anaknya arat-arat, dan mata para meswara yang melek itu bergerak-gerak, seolah dia tahu kedatangan ayahnya, atau seolah dia mengerti dengan kalimat apa yang baru saja diucapkan oleh ibunya. Brahmana gawe berdiri dengan tenang, sementara di langit matahari telah tidak tampak, mendung sangat tebal. merasa terpanggil untuk memusnahkan aku? Hmm? Apakah kau merasa mempunyai kemampuan untuk melakukannya, anak muda? Mempunyai atau tidak, aku berkewajiban untuk menghentikan segala macam sepak terjangmu. Hanya sedikit orang yang mengerti siapa Uma Durga. Namun nampaknya, menilik bahwa kau telah menempuh jarak yang jauh untuk menemukan aku. Kau tentu telah mengetahui siapa aku. Seorang perempuan pemuja Durga yang pernah hidup di masa Mataram yang berkeinginan menggagalkan dibangunnya sebuah candi. Namun keinginannya kandas di tangan seorang maharesi pujangga istana. Perempuan yang bernama Warakanya itu mencoba bangkit kembali ke dunia. Itulah kau sekarang. Kau yang mengalami peristiwa pahit di Suambara Budura karena usahamu untuk menghancurkan candi itu ketika gerhana bulan telah gagal. Dan baru-baru ini, Persembunyianmu di hutan Cemara Sewu telah morat marit. Hmm, bukan main. Ternyata kau mengetahui perihal diriku cukup banyak, anak muda. Sekarang jawablah. Semua itukah yang membuatmu menebalkan muka, mengabaikan rasa takut untuk menghadapi aku, Umar Durga? Bayi yang kau kejar-kejar untuk kau bunuh itu adalah anakku. Aku tidak akan membiarkan kau menjamahnya. Jika kau berani memegang kulitnya saja, maka aku akan membeset wajahmu yang palsu itu agar ketahuan wajahmu yang sebenarnya. Kurang aja. juga menatap Kamaswara dengan pandangan mata tajam. Kamaswara segera bergeser mendekati Brahmana Lohgawe. Nah, apa yang akan terjadi di antara mereka? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Nah sahabat Bintang, demikianlah Anda ikuti kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu Untuk episode yang ke-14 ini dengan judul Raja Kalacaka seri 407 dan 408 Anda bisa mendengarkan kelanjutan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu besok ya di jam yang sama hanya di Radio Bintang Tenggara. Terima kasih atas kebersamaannya Sobat Bintang. Saatnya saya harus pamit. Selamat siang dan selamat beraktivitas.